terkait tentang introspeksi dirimu di tengah wabah corona. Pada pertemuan kita pada malam hari ini Insya Allah kita akan mengambil faedah dari apa yang ditulis oleh Ustazuna Al-Ustaz Abu Muawiyah Askari Hafizahullah Taala terkait tentang memetik hikmah di balik wabah corona. Dan ini merupakan penyempurna dari apa yang telah kita sebutkan sebagai bahan introspeksi bagi kita ya selama sudah enam atau tujuh bulan ya pandemi corona telah masih tersebar di negeri kita. Kalau di dunia sudah sekitar 8 bulan. Secara umum tersebar. Ya, namun tersebarnya penyakit ini sekitar bulan 2 atau bulan 3 mulai ya, sekolah-sekolah ditutup, masjid ditutup, tempat-tempat keramaian pasar termasuk ditutup ya sebagai upaya untuk memutus penyebaran virus corona tersebut. Nah, oleh karena itu di sini sebagai tambahan sebagai bahan introspeksi dari kita di tengah tersebarnya wabah corona ini berikutnya adalah dengan tersebarnya wabah corona ini, barakallahu fikum, kita bisa mengambil pelajaran ternyata manusia itu lemah. Manusia itu lemah. Kesombongan manusia akan pencapaian yang mereka raih dalam kehidupan dunia itu ambruk seketika di hadapan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Manusia berbangga dengan kecanggihan teknologinya, berbangga dengan ilmu pengetahuannya, berbangga dengan modernisasinya, bahkan berbangga dengan hartanya, juga berbangga dengan kecerdasan dan berfikirnya mereka. Namun akhirnya semua itu tidaklah berarti untuk menghadapi kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Oleh karena itu dalam surah Yusuf ayat ke-21 Allah Azza wa Jalla berfirman, "Wallahu ghalibun ala amrih, walakin aktsarun nasi la ya'lamun." Dan Allah berkuasa terhadap urusannya tetapi kebanyakan manusia tidak mengerti. Ya. Yang pada akhirnya manusia harus mengakui akan kelemahannya. Ya. Mereka tidak mampu untuk melawan takdir Allah Subhanahu wa taala. Wa khuliqal insan dha'ifa. Manusia diciptakan dalam keadaan lemah. Ini sifat manusia. Ya. Sementara kita sangat butuh kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dalam surah Al-Fatir ayat 15 Allah Azza wa Jalla berfirman Ya ayuhan nasu antumul fuqara'u ila Allah wallahu huwal ghaniyul hamid Wahai sekalian manusia kamulah yang memerlukan Allah kalian butuh kepada Allah dan Allah dialah yang maha kaya tidak memerlukan kalian dia maha kaya maha terpuji ya yeah. Nah, makhluk yang kecil, virus yang tidak terlihat dengan kasat mata, membuat manusia ketakutan. Ya. Tidak berdaya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ketika Allah Subhanahu wa taala mentakdirkan terjadi sesuatu pasti terjadi. Kalau kita melihat barakallahu fikum bagaimana kecanggihan teknologi orang-orang kafir semisal Amerika dan negara-negara yang lainnya fasilitas kesehatan mereka kecanggihan rumah sakit mereka ya kecanggihan teknologi mereka tidak berarti bagaimana upaya mereka untuk memutus penyebaran virus corona ini tetap tersebar Ya. Bahkan sampai sekarang Amerika masih urutan teratas dari sisi terbanyak yang telah positif dan telah meninggal dunia diakibatkan dengan virus tersebut. Mereka tidak mampu. Nah, oleh karena itu ini menjadi pelajaran bagi kita. Bagaimana kekuasaan Allah Subhanahu wa taala? Ya, manusia itu adalah makhluk yang lemah, mereka butuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Oleh karena itu pelajaran berikutnya yang bisa kita ambil dari tersebarnya virus corona ini bahkan negara adidaya pun itu tidak berkutik. Pandemi virus corona yang begitu cepat menular di berbagai negara, termasuk negara-negara adidaya yang mungkin selama ini dikenal dikenal dengan pengatur dunia, superpower ya Amerika Serikat. Nah, yang notabene kebanyakan dari mereka adalah orang-orang Yahudi, orang-orang Nasrani. Walaupun ada di antara mereka adalah kaum muslimin. Iya. Nah, dikenal negara adidaya. Berbagai cara dilakukan upaya untuk memutus supaya penyakit ini tidak masuk ke negara mereka, tidak mampu mereka. Iya. Nah, sampai penyakit ini barakallahu fikum menjadi sifatnya penyakit yang mendunia ya, lebih dari 150 negara terkena dampak dari penyakit ini tak terkecuali negeri kita Indonesia. Nah, Ikhwan fillah azakumullah, Al-Qur'anul Karim telah menyebutkan kehancuran kekuasaan orang-orang terdahulu yang mereka ini memiliki power dan kemampuan yang tidak dimiliki oleh orang lain. Ini orang dahulu. Mereka umat yang kuat, orang-orang yang kuat besar, fisik mereka kuat. Ya, mereka ketika uh, membangun bangunan itu terbuat dari batu, gunung batu yang besar. Mereka jadikan sebagai sebuah bangunan. Ya. Dari sisi dunia, dari sisi harta mereka rakus karena badan mereka besar, makanan mereka banyak. Kalau kita sekarang satu piring sudah cukup ya. Sedikit. Nah. Apalagi memang kita dilatih. Karena kalau makan terlalu kenyang itu tidak akan bisa fokus untuk menghafal. Ya, paling-paling kalau sudah kekenyangan sudah siap-siap ya, tertidur. Nah, Jangankan satu ayat, setengah ayat, setengah ayat saja sulit untuk dihafal karena ngantuk ya. Nah, ini orang-orang terdahulu disebutkan di dalam surah <clears throat> Al-Fajr ayat yang ke-6 sampai ke-13 Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi'ad?" Tidakkah engkau wahai Muhammad memperhatikan bagaimana Tuhanmu Bagaimana Rabbimu berbuat terhadap kaum Ad? Iramadatil Imad, yaitu penduduk Iram, ibu kota kaum Ad. Yang mempunyai bangunan-bangunan yang tinggi. Allati lam yukhlaq nitluha fil bilad. Yang belum pernah dibangun satu kota seperti itu di negeri-negeri yang lain. Bahkan mungkin sampai sekarang belum ada yang seperti itu. Karena mereka belum canggihnya teknologi tidak seperti sekarang, namun mereka mampu untuk membuat kota yang besar, bangunan yang besar, ya. Allati lam yukhlaq mithluha fil bilad wa thamud alladziina jabu as bil wad. Dan terhadap kaum Thamud yang memotong batu-batu besar di lembah. Ini kaum Thamud. Batu-batu besar di lembah itu yang dipotong. Bisa dibayangkan ya, mereka menggunakan alat apa? Ya, kalau sekarang banyak alat-alat yang canggih. Dengan ya batu yang besar itu dihancurkan dengan mudah. Ya kan? Dikasih bom di situ hancur gunungnya. Dulu apa? Ini kaum Samud memotong batu-batu besar di lembah. Oh iya, bagaimana kekuatannya? Wa fir'aun dzil autad alladziina taghaw fil bilad فأكثروا فيها الفساد فصب عليهم ربك سوط عذاب dan Fir'aun yang mempunyai pasak-pasak bangunan-bangunan yang besar ini Fir'aun yang terbuat yang berbuat sewenang-wenang dalam negeri lalu mereka banyak berbuat kerusakan dalam negeri tersebut karena itu Rabbmu menimpakan cemeti adab kepada mereka ini umat-umat terdahulu. Dijelaskan oleh Syekh Abdurrahman bin Nasir Sa'di rahimahullah ketika menjelaskan makna bahwasanya mereka banyak berbuat kerusakan, maksudnya adalah mereka banyak melakukan berbagai macam kekufuran dan segala macam jenis kemaksiatan, ya. Dan mereka berupaya memerangi pengaruh Rasul dan memalingkan manusia dari jalan Allah Subhanahu wa taala. Maka tatkala telah melampaui batas yang menyebabkan mereka layak untuk dibinasakan maka Allah Azza wa Jalla mengirimkan kepada mereka siksaan yaitu azab eh bermacam bentuk-bentuk siksaan diberikan kepada mereka sehingga kekuatan mereka tidak berarti Di dalam ayat yang lain surah Al-An'am ayat yang ke-6, surah Al-An'am ayat yang ke-6 Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Alam yarau kam ahlakna min qablihim min qarnin makkannahum fil ardi ma lam numakkil lakum wa arsalna as-samaa'a 'alaykum midrara" wa ja'alna al-anhaara tajri min tahtihim fa ahlaknahum bidhunubihim wa ansha'nahum min ba'dihim qarnan akharin." Tidakkah mereka memperhatikan berapa banyak generasi sebelum mereka yang telah kami binasakan? Ini pelajaran bagi kita. Orang yang belakangan. Ambil pelajaran dari orang-orang yang terdahulu. Berapa banyak mereka yang telah dibinasakan? Padahal generasi itu telah kami kokohkan kedudukannya di bumi. Ya. Yeah. Yaitu kekokohan yang belum pernah kami berikan kepadamu. Kami curahkan hujan yang lebat untuk mereka. Mereka. dan kami jadikan sungai-sungai mengalir di bawah mereka, kemudian kami binasakan mereka. Karena apa? Kami binasakan mereka karena dosa-dosa mereka sendiri. Dan kami ciptakan generasi yang lain setelah generasi mereka. Karena mereka binasa. Nah. Ada yang diberikan hujan dari batu. Diangkat naik. Negerinya kemudian dibalik Diberikan hujan dari batu binasa. Ada yang ditenggelamkan ke bumi. Ada yang ditenggelamkan di lautan. Ya. Ada yang terkena angin topan. Ya. Banjir yang besar. Bahkan dengan suara petikan yang keras yang menggelegar menyebabkan mereka binasa. Berbagai macam ciptaan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada mereka karena apa? Karena mereka berpaling berpaling dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ini disebutkan dalam surah Al-An'am ayat yang ke-6. Juga disebutkan di dalam surah Ghafir surah Ghafir ayat 21 ya. yang menulis Quran surahnya saya ditulis ya nanti lihat Al-Qur'annya. Surah Ghafir ayat 21 eh, Allah Subhanahu wa taala berfirman Awalam yasiru fil ardi fayanzuru kaifa kana akibatul ladina kanu min qablihim kanuhum ashadd minhum quwwah wa atharan fil ardi fa akhadhahum Allah bidhunubihim wa ma kana lahum min Allah miwaq dan apakah mereka tidak mengadakan perjalanan di bumi lalu memperhatikan bagaimana kesudahan orang-orang sebelum mereka Ya? Orang-orang itu lebih hebat kekuatannya daripada mereka. Dan lebih banyak peninggalan-peninggalannya. Peradabannya di bumi. Akan tetapi Allah Azza wa Jalla mengadab mereka karena dosa-dosanya. Ya? Karena dosa-dosanya. Dan tidak akan ada sesuatu pun yang melindungi mereka dari adab Allah subhanahu wa ta'ala. Ya. Yang pada akhirnya kekuatan itu akan hilang kesombongan itu akan lenyap dan yang kekal hanyalah kesombongan Allah Azza wa Jal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis qudsi bahwasanya Allah Azza wa Jalla berfirman al kibriya'u ridai wal 'azamatu izari faman naza' faman naza'a wahidan minhuma fadzaqtuhu fin nar qadzaqtuhu kesombongan kesombongan adalah selendangku kata Allah Kesombongan adalah selendangku. Yang pantas untuk bersombong adalah Allah Subhanahu wa taala. Yang maha kuasa atas segala sesuatu. Apa yang patut disombongkan manusia? Mereka tidak punya kekuatan. Mereka lahir di dunia dalam keadaan lemah, dalam keadaan tidak membawa apa-apa. Ya? Lahir dalam keadaan menangis, tidak punya kekuatan. Kesombongan adalah selendangku kata Allah. Dan keagungan adalah pakaianku. Barang siapa yang hendak melepaskan salah satunya dariku, aku lemparkan dia ke dalam neraka. Nah, manusia sekarang gimana? Cukuplah generasi terdahulu, umat terdahulu menjadi pelajaran bagi kita. Bagaimana Firaun? Sekarang ini para penguasa kita tidak ada seperti Firaun. Tidak ada yang mengatakan ana rabbukumul a'la kecuali Firaun. Firaun lah yang berani mengatakan ana rabbukumul a'la. Saya adalah sembahanmu yang maha tinggi. Namun tidak bisa melawan tentara-tentara Allah Subhanahu wa taala. Tenggelam di laut merah bersama dengan kaumnya. Bagaimana kekayaan Firaun? Sampai-sampai sekarang kalau orang data, dapat harta dalam tanah, bilang harta karun. Ya. Dengan kekayaannya, tidak bermanfaat. Justru ditenggelamkan ke dalam bumi bersama dengan kekayaannya. Tidak ada. Ya. Barakallahu nah, Ini pelajaran bagi kita. Dan ayat-ayat sebagian ayat yang kita sebutkan ini menjadi dalil bahwa menjadi dalil bahwa Allah subhanahu wa ta'ala menurunkan azab itu disebabkan karena apa? Dosa. Mereka menentang Rasul. Mereka menentang Allah subhanahu wa ta'ala. Mereka tidak mau beriman kepada Allah. Mengkafir Allah subhanahu wa ta'ala. Diturunkan kepada mereka azab. Berbagai macam siksaan. Ya. Coba bagaimana siksaan yang diberikan kepada kaum Sodomi. Kaum Nabi Lut alaihissalam. salam. yang melakukan perbuatan yang belum pernah ada sebelumnya. Sampai-sampai binatang saja tidak pernah ada yang melakukan perbuatan tersebut. Perbuatan sesama jenis. Ya, kita tidak pernah dapatkan sapi kawin dengan sapi, jantan dengan jantan. Ada tidak? Enggak ada. Kambing kawin betina dengan betina. Tidak ada. Ayam jantan kawin dengan ayam jantan. Pernah lihat? Binatang saja tidak ada barakallahu fikum. Ini manusia muncul. Dan sekarang ini mereka-mereka dari kaum-kaum kufar berupaya untuk melegalkan perbuatan tersebut sampai mereka sebagian negara menikah sesama jenis. Laki-laki dengan laki-laki, perempuan dengan perempuan, sudah keluar dari fitrah. Belum pernah ada oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala memberikan azab kepada mereka siksaan yang belum pernah diberikan kepada umat-umat yang lainnya. Ditugaskan malaikat di sebuah hari untuk mengangkat negerinya dekat ke atas langit sampai-sampai gelongongan anjing mereka didengarkan oleh malaikat yang berada di atas langit kemudian dibalik ke bawah dan diberikan hujan batu semuanya binasa seketika itu juga ya dan ini pelajaran bagi kita barakallahu fikum. Ya. Yeah. Ini pelajaran penting. Maka perhatikanlah barakallahu fikum. Penyakit yang tersebar sekarang ini virus corona. Di mana orang-orang yang sombong itu? Di mana mereka-mereka yang punya kekuatan? Yang punya fasilitas yang lengkap, yang punya teknologi yang lengkap, punya fasilitas fasilitas kedokteran, mereka tidak mampu untuk melawan ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Naam. Sehingga ini pelajaran besar bagi kita. Kita sebagai kaum muslimin, apalagi kita sebagai ahlus sunnah. Naam. Jadikan ini sebagai pelajaran berharga bagi kita bahwa kita ini adalah hamba yang lemah yang butuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita butuh kasih sayang Allah, kita butuh pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Setiap saat. Ya. Yang jikalau nikmat Allah ini terputus walaupun sesaat, tidak akan mungkin kita bisa menghadapi kehidupan dunia ini. Na'am barakallahu fikum. Pelajaran berikutnya yang menjadi bahan introspeksi bagi kita di tengah wabah corona ini adalah peringatan bagi manusia tentang kehidupan dunia yang fana. Peringatan bagi manusia tentang kehidupan dunia yang fana. Ya. Coba kita perhatikan barakallahu fikum. Perhatikan ikhwan din. Wal khatifillah. Al ikhwan wal akhwat. Perhatikan. Begitu mudah bagi Allah Subhanahu wa taala untuk menghilangkan kenikmatan yang dimiliki oleh hambanya. Sangat mudah. Sangat mudah. Kalau kita melihat virus corona ini, virus corona ini memiliki bentuk yang bulat berdiameter 100 sampai 120 nm. Nm itu ukuran yang kecil, nanometer ya. Ukuran yang sangat kecil. Nm nanometer. Bukan 10 sampai 120 cm ya. sentimeter ya 1 meter lebih. Ini nanometer. Ukuran yang sangat kecil. Ya, makhluk Allah Subhanahu wa taala yang sangat kecil, tidak bisa dilihat oleh mata secara langsung. Nanti seorang menggunakan kaca pembesar, diperbesar beribu-ribu kali baru terlihat. Antum lihat gambarnya kan ada? Ada duri-durinya. Itu sudah diperbesar sekian ribu kali. Ya. Ini makhluk Allah Subhanahu wa taala yang kecil, sangat kecil. Namun subhanallah Perhatikan ikhwah. Ya. Telah membuat kehilangan sekian banyak dari kenikmatan dunia. Yang dimiliki oleh manusia. Ini makhluk Allah subhanahu wa ta'ala yang kecil. Ya. Lalu bagaimana jika Allah subhanahu wa ta'ala mendatangkan yang lebih besar dari virus ini? Bagaimana kalau gunung yang besar dijatuhkan? Ya. Bagaimana kalau lautan yang luas dilampahkan? Seperti tsunami yang besar. Bagaimana ketika bumi ini diguncangkan, terbelah, terjadi gempa. Ini baru virus yang kecil. Ya. Sudah menjadi sebab dicabutnya sebagian nikmat yang dimiliki oleh manusia. Nah. Ya. Meninggalnya di antara mereka orang-orang yang mereka cintai. Banyak di antara mereka meninggal dunia. Orang tuanya meninggal. Ya, anaknya meninggal, keluarganya meninggal, orang tuanya meninggal. Disebabkan karena penyakit tersebut. Dia tidak mampu untuk melawan. Begitu mudah Allah Subhanahu wa taala untuk mencabut, untuk mengambil nikmatnya dengan sesuatu yang sangat kecil tersebut. Oleh karena itu dalam surah Ar-Ra'd ayat 111 Allah Subhanahu wa taala berfirman وإذا أراد الله بقوم سوءا فلا مرد له وما لهم من دونه من وال Surah Ar-Ra'd ayat yang ke-11. Dan apabila Allah menghendaki keburukan terhadap satu kaum, maka tak ada yang dapat menolaknya. Dan tidak ada pelindung bagi mereka selain dia. Ya. Sehingga ikhwan fillah azakumullah barakallahu fikum apa yang kita rasakan sampai saat ini Ya, karena kondisinya belum normal ya. Apa yang kita rasakan? Ya, bahkan sebagian-sebagian daerah yang belum ya, bisa melakukan sholatul jamaah di masjid. Ya. Ini subhanallah dengan tersebarnya penyakit virus yang mematikan ini merupakan penggambaran hakiki tentang kehidupan dunia yang fana. Ini penggambaran hakiki tentang hakikat kehidupan dunia ini. Ya, semua apa yang kita miliki itu bakal sirna. Apa yang kita miliki? Karena dunia ini tidak ada yang kekal. Nah, yang kekal itu hanyalah kehidupan akhirat. Kehidupan berikutnya setelah dunia, kehidupan akhirat itulah yang kekal. Adapun dunia sebagaimana namanya, sesuatu yang fana. Sesuatu yang sementara. Nah, Sehingga alangkah merugi seorang hamba yang hanya menghabiskan sisa umurnya untuk mengejar dunia. Ya. Harta dan jabatan. Lalu tidak memperhatikan persiapan bekalnya menuju ke negeri akhirat. Padahal kematian itu semakin dekat menghampirinya. Allah Azza wa Jalla berfirman di dalam surah Ashura ayat 36. Surah Asyura ayat 36. فما أوتيتم من شيء فمتاع الحياة الدنيا وعند الله وما عند الله خير وأبقى للذين آمنوا وعلى ربهم يتوكلون apapun kenikmatan yang mereka diberikan kepadamu maka itu adalah kesenangan hidup dunia itu adalah kesenangan hidup dunia sedangkan kenikmatan yang ada di sisi Allah itu lebih baik dan lebih kekal bagi orang-orang yang beriman dan hanya kepada Rabbnya mereka bertawakal. Ya. Yeah. Sehingga ikhwan fillah na'azakumullah berapapun yang dikumpulkan oleh seorang hamba dari kenikmatan dunia maka itu semua tidaklah berarti di sisi Allah Subhanahu wa taala apabila tidak disertai dengan keimanan dan ketakwaan kepada Allah. Itu kunci. Nah, harus disertai di atas keimanan dan ketakwaan. Umur itu akan bermanfaat kalau disertai dengan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kekayaan itu akan bermanfaat kalau dibangun di atas ketakwaan kepada Allah. Ya. Kalau tidak maka sungguh itu tidaklah bermanfaat. Nah, karena dunia sebagaimana disifatkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis riwayat Tirmidzi "Lau kanat dunya ta'dilu 'inda Allah janaha ba'udah, ma saqa kafiran minha syarbatan." Kalau seandainya dunia memiliki nilai di sisi Allah seperti sayap nyamuk. Seperti sayap nyamuk. Ya. Kata Nabi, niscaya Allah tidak akan memberikan seteguk air untuk orang kafir. Seandainya dunia itu bernilai di sisi Allah Subhanahu wa taala seperti sehelai sayap nyamuk. Bagaimana beratnya nyamuk? Sayap nyamuk berapa kilo? Berat? Ada yang tidak gua angkat sayap nyamuk? Ya, jangankan angkat sayapnya nyamuknya saya jadi dat satu kali. Mati. Hah. Disifatkan oleh Rasulullah SAW seperti sayap nyamuk ya. Seandainya dunia itu bernilai seperti sayap nyamuk, maka Allah tidak akan berikan seteguk air kepada orang kafir. Nyatanya sekarang apa? Nah, kekayaan dunia diberikan kepada orang beriman dan juga diberikan kepada orang kafir. Dunia. Harta diberikan kepada orang yang taat juga diberikan kepada orang yang bermaksiat. Ya. Karena dunia itu bukan ukuran bahwa Allah cinta kepada hambanya. Nah, yang menjadi ukuran adalah keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi bekal kita ke negeri akhirat adalah ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa sebagaimana dalam surah Al-Baqarah ayat 197. Berbekallah kalian karena sebaik-baik bekal adalah ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. <clears throat> Kemudian pelajaran berikutnya barakallahu fikum ya dengan tersebarnya wabah corona ini setelah kita mengetahui bahwa dunia ini adalah sesuatu yang fana maka sebagai bukti kefanaan dunia makhluk yang ada di dunia itu tidak ada yang kekal oleh karena itu dari sini hendaklah pelajaran bagi kita semua dengan tersebarnya wabah corona ini hendaklah kita memperbanyak mengingat kematian memperbanyak mengingat kematian nah di masa-masa kita sekarang ini sampai saat ini ya setiap hari kita mendengarkan berita kematian akibat terinfeksi virus corona. Ya. Nauzubillah min dzalik. Ya. Sampai sebagian besar di negeri-negeri kafir, ya. Mereka sambil berjalan, sementara berjalan jatuh. Nah, setelah itu meninggal terus hampir setiap hari. Ya, Indonesia sampai saat ini itu sudah sekitar 180 ribu orang yang positif. Ya. Walaupun memang ya sebagian dari manusia sekarang ini sudah banyak dimasuki oleh berita-berita yang ini dijadikan sebagai alasan tidak percaya lagi dengan adanya virus tersebut. sampai ya, sampai-sampai sebagian menuduh pemerintah sudah tidak jujur di dalam memberitakan hal tersebut. Nah, dan ini bukanlah sifat seorang muslim. Apalagi ahlus sunnah. Ya. Mungkin ada terjadi sebagian dari oknum-oknum tertentu dari pihak kesehatan atau yang lainnya karena memang ini ada dananya ya kan gitu. Orang ketika dia positif corona, dananya sekian juta. Jelas. Orang ketika pemikirannya keuntungan belaka, bagaimana untuk meraih meraup keuntungan yang besar, ya, maka orang yang sehat dilapor corona itu akan ada uangnya kan gitu. Namun itu bukan sebagai dalil, kalau begitu semuanya yang sudah seratus sekian ribu orang itu sudah kedustaan semua enggak. Cukuplah menjadi bukti baik kita telah banyak yang meninggal dunia. Telah banyak yang bercerita mereka-mereka yang telah sehat. Alhamdulillah. Bercerita bagaimana sulitnya. Bagaimana sakitnya. Sulitnya untuk bernapas. Ya. Nah, tidak lantas mengatakan ini adalah kebohongan. Ya, ini adalah propaganda orang-orang kafir. Sementara orang kafir yang banyak kena. Kan gitu. Negeri Saudi Arabia sendiri, satu-satunya negeri yang menegakkan syariatul Islam yang banyak menyerukan. Ya. Sampai-sampai di tahun ini jamaah haji itu ditunda dari negara-negara yang lain. Kecuali yang ada di negeri Saudi sendiri. Nah, ini sebagai bukti bahwa ini penyakit benar-benar nyata. Bukan influenza biasa. Ya. Nah, apakah seseorang itu akan percaya ketika dia sudah berbaring di atas pembaringan? Tentu ini bukan perkara yang baik. Pencegahan di dalam Islam menghindari penyakit itu ada dua, sebelum terjadi dan setelah terjadi. Nah, sekarang sebelum terjadi kita berupaya. Kan gitu. Kalau sudah terjadi, maka berobat. Ini namanya pencegahan. Nah, jadi angka kematian terus meningkat. Termasuk di negeri kita Indonesia. Ya. Oleh karena itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terkait tentang kematian telah mengingatkan dalam hadis riwayat Tirmizi, An-Nasa'i dan Ibnu Majah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Athiru dzikra al ladzat, yakni maut." Perbanyaklah mengingat pemutus segala kenikmatan yaitu kematian. Ya. Mungkin sebelum muncul virus corona ini banyak di antara kita yang biasa-biasa saja, lupa dengan mati. Kan gitu. Seakan-akan kita akan hidup seribu tahun lagi. Nah, datang virus corona, banyak yang meninggal dunia, tiba-tiba manusia sadar, wah ternyata hidup ini tidak selamanya. Dunia ini tidak selamanya. Nah, karena kita mengingat kematian, maka tentu akan menjadikan kita mempersiapkan bekal. Iya. Inilah antara manfaat dari mengingat kematian. Nah, karena kehidupan dunia ini adalah kehidupan yang sementara. Umur yang Allah Subhanahu wa taala berikan itu terbatas. Sementara perjalanan kita masih jauh. Masih ada dua negeri yang akan kita lewati setelah dunia. Di alam barzah dan berakhir di negeri akhirat, dunia ini sebagai tempat untuk mengumpulkan perbekalan. Sehingga kita haruslah banyak-banyak introspeksi. Ya. nah Kalau kita selamat dari virus corona belum tentu kita tidak meninggalkan gitu. Banyak orang meninggal bukan karena virus. Ada karena kecelakaan, ya, ada karena jatuh dari bangunan, jatuh dari pohon, ada yang tenggelam, ada yang dimakan buaya. Iya. Baru-baru ini. Ya. Tidak ditanam juga buaya, dilepas tapi mati. Ini semua takdir Allah Subhanahu wa taala. Ini semua pelajaran bagi kita. Jangan sampai para santri sekalian mengatakan saya masih anak-anak, ah tidak akan mati cepat. Itu bapak saya sudah 50 tahun, 80 tahun belum meninggal. Iya, bapak kamu kita ini nggak tahu. Kan gitu. Maka gunakan kesempatan yang Allah Subhanahu wa taala berikan. Kalau bukan kita meninggalkan dunia, maka dunia akan meninggalkan kita. Sehingga membutuhkan persiapan. Ya. Salah satu manfaat dari mengingat kematian disebutkan oleh Abu Hamzah rahimahullah, barang siapa yang banyak mengingat kematian, akan dijadikan kecintaan pada dirinya terhadap sesuatu yang kekal dan dijadikan kebencian pada dirinya terhadap segala hal yang fana. Artinya, kalau orang banyak ingat mati, dia akan cinta akhirat. Kalau dia cinta akhirat, maka dia akan mengumpulkan perbekalan supaya dia bisa bahagia nanti. Dan dia tidak akan terlena dengan kehidupan dunia. Nah, berikutnya barakallahu fikum pelajaran yang bisa kita ambil dari tersebarnya virus corona ini sebagai bahan introspeksi bagi kita yakni ya hendaklah kita banyak-banyak berterima kasih kepada pemerintah. Ya. Bukan malah mencela. Seharusnya kita ini banyak-banyak terima kasih. Ya, di awal-awal eh, tersebarnya wabah COVID-19 ini ya, di Indonesia sendiri secara khusus ya, pemerintah kita dimulai dari Presiden Jokowi dan para jajarannya, hafizahumullah, subhanallah kerja keras mereka. Ya, mengambil tindakan dan upaya bagaimana untuk memutus tersebarnya penyakit ini. Nah, pintu-pintu perbatasan ditutup, membuat pos-pos, ya, dilakukan pemeriksaan suhu tubuh, mencuci tangan, tempat-tempat pencucian tangan dan seterusnya. Ini semua upaya. Nah, di awal-awal, ya, bahkan tempat-tempat ibadah ditutup. Ini semua karena upaya untuk memutus penyakit tersebut. Nah, barakallahu fikum. Sehingga kewajiban kita sebagai rakyat adalah banyak-banyak berterima kasih kepada mereka atas segala upaya yang mereka lakukan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La yashkurullah man la yashkurun nas." Tidak dianggap seorang itu bersyukur kepada Allah kalau dia tidak pandai berterima kasih kepada manusia. Nah, khususnya kepada pemerintah kita. Ya, walaupun tentunya barakallahu fikum Pemerintah Kenya ini bukanlah malaikat yang tidak pernah bersalah. Bukan manusia yang sempurna. Yang tidak pernah bersalah. Naam. Mereka juga manusia biasa. Iya. Dan sifat manusia itu kadang bersalah, kadang benar. Oleh karena itu bukanlah dari ajaran Islam baik untuk selalu melihat sisi negatif pemerintah. Sedikit-sedikit pemerintah tidak adil. Iya. Sudah sedikit pemerintah dusta, pemerintah berbohong dengan adanya virus ini. Mana buktinya? Buktinya ada berita seperti ini, buktinya di YouTube seperti ini. Lah, itu bukan dalil. Nah, kita diperintahkan untuk ilmiah dalam segala hal. Jadi virus corona ini ujian barakallahu fikum. Kita diuji bagaimana kita bersikap ilmiah. Ya ayuhalladzina amanu in ja'akum fasikum binaba'in Fatabayyanu. Wahai orang-orang yang beriman, ketika datang kepada kalian orang fasik membawa berita, apa yang kita lakukan? Fatabayyanu. Ai fatathabbatu. Cari kebenarannya. Jangan ditelan mentah-mentah. Ya. Karena banyak oknum tertentu, ya, apalagi terlibat sebagian dokter yang melakukan perawatan itu, akhirnya menyambil kesimpulan, ah, kalau begitu di sulbar ini bohong semua. Lah, itu bukan sifat seorang muslim. Kebohongan tetap kita katakan sebagai kebohongan. Kan gitu. Namun bukan berarti kalau gitu semuanya kebohongan, enggak. Mungkin ada terjadi. Dan itu perbuatan oknum tertentu yang mengambil kesempatan. Namun bukan berarti bahwa kalau begitu semuanya tidak benar. Ya. Jadi kita harus ilmiah ilmiah di dalam mengambil berita karena itu kita akan pertanggungjawabkan. Nah, mencela pemerintah ini bukan sifat seorang muslim, apalagi seorang ahlus sunnah. Ya, sehingga justru kita banyak-banyak berterima kasih kepada mereka. Ya, oleh karena itu Abdullah bin Barak rahimahullah mengatakan laula al lam ta'man lana subulun wa kana ad'afuna nahban li aqwana kalau bukan karena adanya para penguasa maka kita tidak akan merasa aman di jalan-jalan ya yang kita lalui dan yang lemah akan menjadi santapan orang yang lebih kuat ini sistem rimba namanya yang kuat itu yang menang yang lemah ya sudah tidak ada kekuatan Seandainya tidak ada penguasa. Ya, maka adanya penguasa, ikhwan fi azakumullah itu nikmat. Apalagi subhanallah pemerintah kita berbagai macam upaya dilakukan. Cuma memang banyak dari masyarakat ini yang memang ya demikian. Keras kepala, ya sebagian mungkin akibatnya karena banyak orang yang patah polpennya, ya sulit untuk memahami. Wah, saya tidak percaya kalau ada virus. Ya. Nah, sampai-sampai ditutupnya sebagian eh, ditutupnya tempat-tempat ibadah termasuk masjid itu dijadikan sebagai alasan untuk mencela pemerintah. Wah, kenapa ini pemerintah? Ya, masa masjid disuruh tutup? Ya. Apa yang dilakukan oleh pemerintah kita itu Nah, sesuai dengan maqasid syariah. Ada di dalam suruhan tujuan syariah, Ya. Di antara upaya untuk memutus menghindarkan diri dari apa? terkenanya penyakit. Ini maqasid syariah. Nah, termasuk juga barakallahu fikum setelah kita berterima kasih kepada pemerintah, juga seharusnya kita juga banyak-banyak terima kasih kepada para tenaga medis. Ya. Jangan sampai mau disamaratakan semua, ah dokter semua itu bohong. Lah, ada juga yang baik. Bahkan lebih banyak yang baik. Ya. Coba kalau mereka tidak mau peduli, ya Tidak ada yang mau merawat. Kira-kira kita bisa tidak merawat diri sendiri? Tidak ada. Luar biasa pengorbanan mereka para dokter. Nah, sudah banyak di antara mereka yang sudah meninggal dunia. Mempertaruhkan nyawa mereka. Yang dirawat siapa? Bukan keluarganya. Orang lain. Ya. Bahkan yang dirawat itu kadang orang yang berlainan akidah dengan dia. Dirawat juga. Karena memang tugasnya dia. Nah, sehingga ini yang seharusnya kita lakukan. Ya, banyak-banyak berterima kasih kepada pada mereka. <clears throat> Nah, kemudian yang terakhir yang bisa kita sebutkan di sini, ya, terkait tentang introspeksi di tengah wabah corona ini dan pelajaran berharga bagi kita semua barakallahu fikum bahwa dengan tersebarnya virus corona ini mengingatkan kita akan pentingnya belajar ilmu agama. Ya. Yeah. Karena kalau kita tidak punya ilmu, kita tidak akan mungkin bisa bersikap dengan sikap yang ilmiah. Itu kunci. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam telah mengatakan dalam hadis, "Mayyuridillahu bihi khairan yufakihu fitin." Ini kunci. Kunci kebaikan adalah ilmu. Barang siapa yang Allah menginginkan kebaikan untuk hambanya, kuncinya apa? Fiqh fitin. Semua jenis kebaikan. Semua jenis kebaikan dalam hadis ini. Sifatnya umum. Kalau Allah menginginkan semua jenis kebaikan kepada hambanya, kuncinya apa? Ilmu. Eh. Nah, banyaknya orang-orang yang keliru, yang salah, justru terjatuh ke dalam penyimpangan dengan tersebarnya penyakit ini. Bahkan ada yang terjatuh ke dalam kesyirikan. Meminta kesembuhan kepada para dukun. Meminta kesembuhan kepada paranormal, kepada kuburan, orang-orang saleh. Kepada penghuni laut selatan, ada sesajen yang dilemparkan yang dihanyutkan. Ini semua ujung-ujungnya dia akibatkan karena kejahilan. Nah, barakallahu fikum. Jadi di sini menunjukkan pentingnya ilmu. Ya. Ketika masjid kembali dibuka, adanya new normal yang diterapkan oleh pemerintah kita dengan beberapa persyaratan protokol kesehatan yang harus dijalankan. Kalau kita tidak punya ilmu, kita sulit. At-taba'ud menjauh, ada jarak antara satu sop dengan sop yang lain. Ini ada landasan syariah. Walaupun asalnya adalah merapatkan, kan gitu. Asalnya adalah merapatkan. Namun ketika ada kebutuhan yang harus dilakukan karena untuk menghindari tersebarnya penyakit, ya, adanya rasa khawatir dalam diri kita. Nah, maka tentu hal ini dibolehkan. Nah, labsul mana memakai masker di dalam sholat. Asalnya itu perkara yang makruh. Namun ketika kita belajar, oh ternyata kalau dibutuhkan itu tidak makruh. Makruhnya menjadi hilang. Itu dibolehkan. Nah, ketika bertemu Sebagaimana yang dinasihatkan oleh Syekh Sulaiman Ar-Ruhaili rahim hafizahullah. Ya. Hindari untuk kontak fisik. Ucapan salam itu adalah perkara yang disyariatkan dengan lisan. Adapun salaman dengan tangan dihindari. Tujuannya apa? Tujuannya adalah untuk menghindari saling menjaga diri. Nah, maka subhanallah ilmu agama yang kita pelajari ini subhanallah kita rasakan sangat-sangat kita butuhkan, khususnya di tengah-tengah tersebarnya penyakit ini. Kita butuh bagaimana bimbingan di dalam syariat yang mulia ini, sehingga jangan sampai kita salah di dalam bersikap, salah di dalam melakukan satu amalan diakibatkan karena kejahilan kejahilan kita. Maka oleh karena itu, ikhwan fil azakumullah, ini akhir dari uh, pembahasan kita pada malam hari ini ada enam sesi. Ya. Dan tentunya dari enam pertemuan kita ya masih banyak kekurangan. Nah, dan mungkin ada kesalahan-kesalahan lisan. Wa natubu ilaih wa tubu ilaih wa nastaghfirullah azza wa jal. Naam, atas segala kesalahan tersebut sehingga semoga apa yang kita sebutkan sampai malam ini bermanfaat untuk diri saya pertama kali dan kepada ikhwanana ikhwan wal akhwat Azzani wa ayyakum. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan apa yang kita pelajari menjadi satu manfaat yang membuahkan amalan yang soleh yang membuahkan amalan yang soleh. Inna innahu waliyadhalika wal qadiru alayh. Subhanakallahi hamdi, asyhadu an illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.